Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du Para da'i da'iyah di mana saja anda berada Senang sekali pagi ini tele dakwah bisa kembali hadir menjumpai anda Apa kabar iman anda pagi ini? Mudah-mudahan keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke sehari hmm. Dalam kesempatan lomba berdakwah melalui pesawat telepon ini Kita akan mengambil tema ciri-ciri ulul albab Tentu saja Anda bisa mencari referensinya dari Al-Quranul Karim, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mungkin kisah-kisah salafus saleh sebagai penguat penyampaian Anda. Usahakan pula nanti antara tema dengan isi itu selalu berkaitan karena waktu Anda sangat terbatas, oleh karena itu perhatikan juga nanti waktu hitung mundur yang ada di layar kaca Anda. Anda bisa berpartisipasi dalam teledakwah ini dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478 saya masih ditemani oleh Putri Abad Senen. Assalamualaikum, Bud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah, Kak Geri. Dan juga untuk para daya dan juga dayah yang ada di rumah, kami selalu menantikan partisipasi Anda. Karena tema kita pada pagi hari ini adalah ciri-ciri ulil albab. Dan telah hadir di studio dua orang Dewan Hakim yang akan menilai pemaparan dari daya dan juga dayah semuanya. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Haji Ali Nurdin MA dan juga Bapak Profesor Dr. Dr. Dedi Ismatullah MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, ya. Subhanallah. Mm -mm. Dan tentu saja nanti Ustaz akan memberikan penilaian di samping ya. tentu saja nanti akan ada pembekalan. Oleh karena itu untuk pembekalan tampaknya akan disampaikan oleh salah satu dewan hakim kita. Siapa Pak namanya Pak? Iya, yaitu kepada Bapak Dr. Dedi Ismatullah MA kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para dai daiyah, rahimakumullah. Terlebih dahulu saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah bisa mengadakan acara teledakwah di TPRI uh, e, Jakarta ini dan mudah-mudahan di antara dai dai ini ada yang keluar sebagai pemenang. Di antara saya kira di antara ciri kompetisi ini ada yang menang dan ada yang kalah. Dan bagi yang menang dengan nilai tertinggi, dengan skor tertinggi, saya ucapkan selamat. Dan bagi yang saat ini belum bisa memenuhi skor yang sesuai dengan uh, yang ditetapkan oleh panitia atau dewan hakim, saya uh, ucapkan juga selamat tapi harus berlatih lagi. Para peserta daidayah uh, eh, rahimakumullah, saya kira ada yang harus diperhatikan. Pertama, tiga hal yaitu yang terkait dengan materi atau konten. Materi yang diangkat pada pagi hari ini adalah ciri-ciri daripada ulul albab. Al-Qur'an Al Karim dengan 6606 ayatnya dan 114 surat 30 juz berbicara tentang ulul albab ini dalam 13 ayat, 16 ayat. Dua ayat saya kira yang sangat signifikan yaitu yang terkait dengan uh, ulul albab ini. Pertama yaitu ciri-cirinya, yang kedua penegasan eksistensi ulul albab itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ulul albab. Jadi ulul albab ini adalah orang-orang yang berpikir atau para pakar di dalam bidang keilmuannya selalu di dalam tentang ulu abab ini Allah selalu menyindir contohnya dari aspek hukum walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab bagimu ada kehidupan di dalam hukum kisos saya kira uh, ini adalah untuk menjawab persoalan-persoalan dialektika persoalan masyarakat saat sekarang ini Kemudian yang ketiga tentang ciri-ciri daripada ulul albab ini disebut di dalam surat Al-Maidah ayat 191 yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi e, rabbana ma khalaqta batila azabanar ciri daripada ulul itu adalah orang yang selalu mengasah zikir dan pikirnya tidak hanya dia itu berorientasi kepada kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan pikir, kecerdasan emosional. Dua hal ini dibangun dalam perspektif yang seimbang. Sehingga dengan keseimbangan ini akan mampu melahirkan yang disebut dengan uh, teori-teori yang sangat positif. Jadi orang yang selalu berpikir tentang alam ini, kita ketahui bahwa ada dua dalil. Yang pertama ada dalil Qur'annya yaitu dalil-dalil yang ada yang kedua adalah dalil kauniyah maka dua dalil inilah oleh peserta daya itu harus dibacakan yang kedua yang terkait dengan ketepatan waktu yaitu tiga menit kemudian vokal intonasi tiga inilah yang akan kami uh, apa namanya nilai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah kepada Ustaz Dedi yang sudah menyampaikan pembekalan ya, Pak ya. Iya, dan mungkin nanti bisa langsung dipaparkan oleh para dai dan juga daya -hmm. yang ada di rumah. Sekali lagi kami informasikan bahwa tema kita pada pagi hari ini mengenai ciri-ciri ulul albab. Sepertinya sudah ada yang masuk nih Kak iya, ya. Kita cepat sapa. sekali. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sofian. Iya, Alhamdulillah, ya, Pak, Sofyan Sofian tidak asing lagi suaranya. Hmm, malah ya. beliau yang ingat passwordnya ya. Iya, betul. <laughs> <laughs> Baik, Pak Sofian, uh, tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai ciri-ciri ulul albab. Waktunya adalah 3 menit, bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali amma ba'd. Para ikhwati pemirsa TPRI rahimakumullah. Kita berjumpa kembali dalam tema tausiah kita kali ini, yakni ciri-ciri ulul albab marilah kita bersama merujuk ke firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197 inna فإن خير taqwa wa taquni ya ulil albab ربك لكم menghadap kepada Allah sesungguhnya bekal yang utama adalah takwa yang disuruh bertakwa bertakwa kalian orang-orang yang berakal yakni yang berpikir nah kita flashback ke firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 A'udzu billahi samir alim من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Sesungguhnya Allah menciptakan perputaran bumi dan angkasa bagi orang-orang yang berpikir mereka bakal Rabbana ma khalaqta hadza batila dalam surah berikutnya tidaklah engkau ciptakan ini ya Rabb dengan sia-sia oleh karena itu, ciri-ciri ulil albab yang pertama mampu menjalankan amanah dan memikirkan kemaslahatan bumi ini untuk bersama untuk kemaslahatan bersama untuk manusia yang lain dan yang kedua ulil albab orang yang bertakwa dan yang ketiga ulil albab yang selalu menjaga alam agar tidak pusat dan yang yang keempat yang selalu mencegah dan mencegah kemungkaran dan menjaga sekali silaturahim kepada sesama umat manusia. Mari kita bersama termasuk dalam ulil abab ini banyak contoh ulil abab contoh yang paling terkenal yaitu al ulama Yusuf al Qadrawi yang seorang begitu banyak mengeluarkan hadis-hadis yang ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita. Tukang kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofian dari Kaltim. Mm -mm. Alhamdulillah, awalnya cukup baik sekali. Awalnya cukup baik dan ternyata passwordnya lebih ingatan beliau. Iya, Padahal kita sekali. belum ini menyampaikan passwordnya kalau ada sudah tersambung. Iya, betul. Ya oleh karena itu para daidai ya kami informasikan terutama bagi Anda yang baru terhubung atau tergabung dengan teledakwah bahwasanya jika Anda sudah tersambung nanti passwordnya adalah balighu anni walau ayah. Tampaknya ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya? Balihwani walau ayah. Iya, dari siapa di mana? Sisi Fauzia dari Tangerang. Iya, tema kita adalah ciri-ciri ulil albab. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Al-Mukarramun, Bapak Dewan Hakim, para pemirsa TVRI dan kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam tema ciri-ciri ulil albab. Lafaz ulil albab di dalam Al-Quran sering disebutkan di antaranya di dalam surat Al-Imran ayat 190 dan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Arti ulil albab adalah orang-orang yang mempunyai akal yang sempurna. Ciri-cirinya adalah pertama, dia akan tafakur dan merenung memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah surat Al-Imran ayat 190 yang artinya Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kedua, ulil albab adalah juga selalu berzikir kepada Allah firmannya surat Al-Imran ayat 191 yang artinya Ulil albab adalah orang-orang yang mengingat berzikir kepada Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Ketiga, dia selalu berhati-hati dalam segala hal atau urusan. Apakah urusan tersebut berakibat baik, maka akan ia lanjutkan dan apabila akibatnya jelek maka ia akan tangguhkan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika arada ang tafala amran fatadabbar akibatahu fa in kana khairan fa amri kana syarran fa amtahi. Wahyu Ibnu Mubarak radhiyallahu an. Kau muslimin yang berbahagia. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ulil albab ialah orang-orang yang selalu berhati-hati dalam segala hal, tidak sembrono dan tidak ceroboh. Jadi ia pikirkan secara matang-matang atas pertimbangan-pertimbangan yang baik. Dan juga tidak lupa ia selalu ingat kepada Allah swt dalam keadaan apapun. Demikianlah dakwah singkat ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya. Usikum wa nafsi Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para daidayah, tibalah kini kita menyimak kumandang adan subuh. Oleh karena itu, kami pun akan segera. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan acara Teledakwah yakni Lomba Berdakwah Bilisan melalui pesawat telepon dan kiamkan dan kami informasikan untuk tema pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri ulil albab dan jangan lupa apabila sudah tersambung pasurnya adalah baligu ani walau ayah. Kita masih menantikan terus partisipasi para dai dan juga dayah yang ada di rumah di 5743476 atau 0215743478. Kita masih terus menantikan partisipasi. Tadi sudah ada dua orang peserta nih Kak Keri ya. Dan ada dai, ada daiyah. Ah, berarti sudah sepasang. Sudah sepasang. Tapi kita masih menantikan dari seluruh Indonesia. Ya, dari wilayah-wilayah ya. lain karena tampaknya tadi baru dari Kalimantan dan dari Tangerang tentu saja hmm. Jawa. <laughs> Jawa pun masih <laughs> sangat luas. Oleh karena itu kami masih mengundang partisipasi Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Ya. Silahkan Anda bisa bersiap-siap dari sekarang. Tema kita adalah ciri-ciri ulul albab anda bisa membuka Al-Quranul Karim untuk mendapatkan ayat-ayatnya, juga mungkin hadis-hadis Nabi, hmm. kisah-kisah salafus soleh. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dewan Hakim bahwasanya ya. hmm. kriteria penilaian yang dilakukan oleh Dewan Hakim ada pada beberapa poin. Di antaranya adalah ketepatan penyampaian karena waktu Anda hanya 3 menit, ya. nanti hitung mundur ada di pesawat telepon, uh, sorry, di layar kaca Anda, dan kemudian keterkaitan antara tema ya Put ya, ya sekali. isi. Dan juga vokal atau intonasi sangat mm -hmm. penting sekali Kak Keri. Dan kita ya. masih terus menantikan partisipasi para dai dan juga daya. Dan kami informasikan pula Pak bahwa kalau seandainya Bapak atau Ibu keluar sebagai pemenang, jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final Kak Keri ya. Betul, dan harus foto sendiri ya, jangan ya. foto orang lain. Karena oh. ini akan sangat terkait dengan kesesuaian antara data yang kami terima ya. dengan gambar yang akan kami munculkan apakah memang cocok itu adalah Anda. Betul. Oleh karena itu kami juga kembali mengingatkan bahwasanya tema kita pagi hari ini adalah ciri-ciri ulil albab. Bagi hmm. Anda yang sudah berkesempatan menjadi penyampai terbaik tentu saja dengan segala hormat kami mohon kesediaannya untuk bisa memberikan kesempatan pada yang lainnya. Tentu saja yang lain di belakang Anda masih ngantri untuk yeah. bisa tersambung <laughs> dengan kami, bisa menyampaikan dakwahnya ya Bud ya. Iya, amin. Hmm. Dan kita masih terus menantikan partisipasi para dai dan juga daya di 5743476 atau 0215743478. Sepertinya masih banyak sekali yang ingin ikut berpartisipasi mm -hmm. tapi karena sangat sulit sekali pesertanya sulit. sangat banyak sekali ya mm -hmm. Kak Geri ya. Oleh karena itu harus sabar. Iya. Terus mencoba di dekat <laughs> ya pesawat telepon Anda. Bahkan kami mengharapkan sekali pesawat telepon yang digunakan adalah telepon rumah ya, telepon statis iya. supaya yeah. uh, ketika Anda menyampaikan kualitas suara Anda bagus, ketika Anda keluar sebagai penyampai terbaik untuk kami konfirm ulang juga atau konfirm balik juga menjadi mudah. Mm -hmm. Tampaknya ada yang tersambung kita coba sapa. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya? Baligu Ani walau waya. Iya, dari siapa di mana? Dari Ilma Yosi, mm -hmm. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, boleh tahu umurnya berapa? 21. ya, 21 ya. Silakan tema kita adalah ciri-ciri ulur albab dan waktu Anda 3 menit bisa dimulai dari sekarang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saqadaqallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia. Mudah-mudahan semua pemirsa, saudara hadirin yang saya muliakan, Kau simpan di dalam hati sebagai penasehat dikala kau durhaka, sebagai penghibur hatimu dikala kau kecewa, dan sebagai pemberi jalan keluar bagimu dikala menghadapi kesulitan. Ciri-ciri ulil albab inilah yang pandai menjaga amanah, karena ia selalu menunjukkan ahlak mulia dengan selalu menjaga dirinya untuk bekal sebelum wafat, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah bekal yang paling tepat untuk di negeri akhirat. Hadirin yang saya muliakan, Janganlah engkau berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang saya muliakan, berbekalah dengan takwa karena kau tak mengetahui. Bila malam datang menjelma, kau tak pasti hidup sampai pagi. Tidak sedikit anak remaja suka lalai setiap hari setelah ditenun kain kafannya sedang ia tidak menyadari jamaah rahimakumullah. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini adalah samudra ilmu dan hikmah tiada bertepi. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakuan hati. Hadirin yang berbahagia, orang yang berilmu sangat senang membaca Al-Qur'an, mengajak semua umat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur, sangat senang kehidupan akhirat tanpa lupa dunia dengan mengikuti petunjuk dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hanya kepada Allah lah kita semua memohon agar menjadikan kita seorang muslim yang dapat menjaga keislaman di dalam diri kita dan dakwah sebagai amal soleh yang dapat memberatkan timbangan kebaikan di hari perhitungan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kekurangan hanya milik kita semua, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fasikum manafsi bitaqwa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mbak Yosi dari Kalimantan Timur. Mm -mm. Cukup baik sekali. Banget. Iya, dan kita masih menantikan terus partisipasi yang lainnya di 5743476 mm-hmm. atau 0215743478. Silahkan jangan lupa apabila sudah tersambung passwordnya adalah Baligu Ani Waloaya. Iya, dan jangan lupa Put, tentu ya? saja nanti kita harapkan uh, data-datanya ya bagi penyampai terbaik ya. untuk bisa menyampaikannya kepada kita. Tanpa aja ada yang tersambung. Ya, ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya? Baligu walau ayah. Iya, dengan mas atau bapak siapa ini? Yusuf di Bandung. Pak Yusuf di Bandung. Sudah tahu ya temanya adalah ciri-ciri ulil albab. Waktunya adalah 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ajmain amma ba'du Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita mungkin pernah mendengar kalimat tafakur Tafakur adalah dalam bahasa Arab yang artinya berpikir atau memikirkan sesuatu sehingga meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tentu ber, pernah berpikir, tetapi berpikirnya berbeda-beda. Ada yang berpikir tentang dunia, ada yang berpikir masalah wanita. Setiap orang tentu berbeda-beda pemikirannya, tetapi dia belum disebut orang yang tafakur. Sebab orang yang tafakur di samping dia memikirkan tentang dunia, dia pun memikirkan tentang ada dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan tentang keselamatan hidupnya di akhirat nanti. Pemirsa, orang-orang yang berpikir atau disebut Al-Bab, Allah Subhanahu wa taala menerangkan nama Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili nahari laayatil albab. Sesungguhnya di antara diciptakannya langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Siapa orang berpikir itu? Alladzina yadkuruna Allah itu orang-orang yang ingat kepada Allah kiaman wa dan wa ala Ketika berdiri dia ingat kepada Allah, duduk ingat kepada Allah, berbaring pun ingat kepada Allah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal dan selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Selaya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta tahada basila. Ya Tuhanku, tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Subhanaka maha suci engkau. Fakina ada bandar. Peliharalah aku dari siksa neraka. Pemirsa, itulah tanda-tanda allah abad yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ia selalu berpikir tentang ciptaan Allah dari berpikir itu akan lahir tadabur dari tadabur akan lahir tafakur dari tafakur akan lahirlah tasyakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dan setiap saat dia senantiasa ingat kepada Allah berdiri ingat kepada Allah duduk ingat kepada Allah berbaring pun ingat kepada Allah Itulah tanda-tanda ulil albab. Semoga bermanfaat orang singkat ini. Wabila taufiq wal hidayah walidawal indayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Yusuf dari Bandung, Jawa Barat. Mm -mm, mengalir ya penyampaiannya ya. Cukup baik sekali, tapi Cukup tergantung baik. Dewan Hakim yang menilai. Iya. Siapakah pemenangnya pastinya Masih ya. Masih terhampar <laughs> harapan tentu saja dan kesempatan bagi Anda semua para da'i ya, bukan hanya untuk menyampaikan menyebarkan nilai-nilai keislaman dengan kemasan yang apik dan baik tentu saja di antara Anda pasti insya Allah akan ada yang keluar sebagai penyampai hmm. terbaik. Oleh karena itu kami mohonkan juga ketika Anda terhubung dengan kami kiranya data-data yang Anda sampaikan orsinil asli milik Anda tak terkecuali adalah nomor telepon. Sebab jika Anda keluar sebagai penyampai terbaik dari tim teledakwah tentu saja akan ada yang menghubungi balik kepada Anda jika telepon Anda adalah orsinil insya Allah itu akan memudahkan komunikasi. Baik, masih kami nantikan kesertaan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jika sudah tersambung, passwordnya adalah balighu ani walau ayah. Tema kita adalah ciri-ciri ulil albab. Kami masih nantikan kesertaan Anda, silahkan yang dari kemarin-kemarin sudah mencoba ternyata masih sulit ya Bud ya? Iya, sangat sulit sekali -hmm. sepertinya untuk masuk ke teledawa tapi harus terus dicoba -hmm. karena ini merupakan salah satu bentuk apresiasi juga untuk pemaparan untuk nilai-nilai keislaman Betul. juga ya Kak Ferry ya. Dan ya. membuktikan semangat kita kesungguhan ya untuk berperan serta dalam menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Amin. Tampaknya ada yang tersambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya passwordnya paspornya balighu anni balighu anni walau ayat iya dari siapa di mana Pak Edward Jamalis dari Bekasi dari Bekasi baru pertama tersambung ya iya ya baik Pak tema kita adalah ciri-ciri ulil albab iya. waktu Anda 3 menit dengan hitungan mundur kandonanya nanti ada di layar kaca Jika iya. tidak ya. usah tergesa-gesa silahkan dimulai dari sekarang mulai dari sekarang iya silahkan Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'an inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار الإمران ayat 160 sampai 161 Dalam Al-Quran kita menemukan sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang tercela dan sifat-sifat orang yang terpuji atau orang yang mulia. Sifat-sifat orang yang tercela dalam Al-Quran diantaranya adalah sifat-sifat orang yang suka membantah ayat Allah, kikir, tidak pandai bersyukur, berterima kasih, zalim, bodoh, dan sombong. Samping itu di dalam Al-Quran ditemukan sifat orang yang terpuji atau mulia. Di antaranya orang yang sabar, pandai bersyukur, bersakwa, tawakal, tawadu, dan orang yang berakal, orang yang banyak berpikir. Inilah yang disebut dengan ulil albab. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan salah satu sifat orang yang terpuji, yaitu sifat orang yang berakal. Orang yang banyak berpikir tentang ciptaan Allah. Dalam Al-Quran orang yang berakal ini disebut dengan istilah ulil albab atau ulil nuhi yang banyak disebut dalam Al-Quran adalah ulil albab. Pertama istilah ini dapat kita temukan dalam surat Ali Imran 190 191 yang saya bacakan tadi yang terjemahannya sebagai berikut. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah dan bumi silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal yaitu orang yang mengingat zikir terhadap Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata Ya Tuhan kami tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maksudnya engkau maka peliharalah kami dari siksa neraka dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang yang berakal itu senantiasa memperhatikan ciptaan Allah. Mereka kagum terhadap ciptaan Allah. Mereka kagum terhadap silih bergantinya siang dan malam. Kemudian malam. Oleh karena itulah oleh al-bab Iya. Pak Jamari, mohon maaf kami harus putus karena waktunya sudah habis karena hmm. hanya tiga menit kita berikan waktunya. Nanti bisa dicoba lagi di lain kesempatan mungkin ya. Iya, baik. Kita terima lagi di belakang Pak Jamari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Sulsi Ibu. Ya. Bu ani walau ayah. Iya, Silakan. Halo Ibu. Iya, halo. Iya, mungkin bisa diucapkan passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Baligu Ani Walau Ayah. Iya. Ya, Alhamdulillah. Dengan ibu siapa dan di mana ini? Dengan Ibu Ina dari Banda Aceh. Oh, alhamdulillah dari Aceh Kak hmm, Keri, hmm, subhanallah. Ya. Baru pertama kali tersambung Ibu Ina? Iya, betul. Iya baik. Tema kita pada hari ini adalah ciri-ciri ulil abab. Waktunya adalah 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Ya, malahan kok ke TVRI mas. Silakan Ibu. Ah, iya, halo. Iya, bisa dimulai dari sekarang Ibu untuk menyampaikan tema Anda siri-siri Udil Albab. Enggak, maaf, saya pikir kan Iya. Baik. Mohon maaf sekali lagi. <laughs> Tampaknya persiapannya belum begitu matang ya. Iya, mungkin bisa <laughs> dipersiapkan jauh-jauh hari ya Kak Keri ya. Betul. <laughs> Sehingga kami juga sudah menyampaikan tema dari sepekan sebelumnya. Oleh ya. karena itu bagi ada dai-dai ya yang berkenan untuk berhubungan atau e, berpartisipasi dalam lomba berdakwah melalui pesawat telepon ini, Anda bisa mempersiapkan dari kemarin hari mestinya dan sekarang ini saatnya ada untuk berkompetisi dengan yang lain untuk menyampaikan tema Anda pagi hari ini adalah adalah ciri-ciri ulil albab. Silahkan masih kami nantikan kesertaan Anda yang lain di line telepon 5743476 atau 0215743478. Ya. Kalau sudah tersambung passwordnya adalah balighu ani walau ayah. Itu memang menjadi ciri khas ya Bu ya. Ciri khas untuk acara ini pastinya. Iya, menunjukkan kesiapan peserta. Iya, pastinya. Dan kita masih terus menantikan uh, partisipasi para dai dan juga daya di 5743476 atau 0215743478. Dan mungkin kami informasikan sekali lagi bahwa apabila Bapak atau Ibu keluar sebagai pemenang, jangan lupa untuk menyatakan foto ukuran postcard karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final. Hmm. Jadi untuk dipersiapkan dari sekarang pastinya Kak Keri ya. Iya, betul sekali hmm. dan juga nanti ada countdown atau hitung mundur di layar kaca Anda. Anda juga harus memperhatikan dengan baik. Anda bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba berdakwah melalui pesawat telepon ini dengan membaca literatur dari Al-Qur'anul Karim. Hmm. Tentu saja ayat ayat-ayat yang disampaikan harus terkait dengan tema yang sedang disampaikan. Tampaknya ada yang sudah tersambung kembali. Assalamualaikum. Iya, passwordnya. Balighu anni walau ayah. Iya, coba diulang yang agak semangat. Balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Iya, dari siapa di mana? Di, di Tangerang. Mm -mm e, waktunya 3 menit ya dari sekarang ya. bisa dimulai silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syurahli Sadri Wayatirni Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fi kitabihil karim Wahua Ya ayuhan ladhina amanu kutiba alaikumus samu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu ala niron marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita sudah memberikan uh, nikmat pertama nikmat Islam sekarang nikmat iman hmm. dan nikmat sehat walafiat dan kita jangan lupa memberikan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu juga kepada Al Mukarom Bapak Kiai dan yang di TVRI dan Al Mukaromah Ibu Haja yang di TVRI oh, juga kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita sebentar lagi mau menghadapi bulan suci Ramadan dan mohon ampun Allah Subhanahu wa taala sabda Nabi man soma Ramadana imanan wajib tisaban wafiro wafiro mata kodama minjam dihi barang siapa yang yang puasa di bulan Ramadan itu akan berikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan diampuni dosanya kita man habiduhu li Ramadana. Baik, Ibu Hanaya, tampaknya waktu Anda sudah habis yeah. sehingga dengan sangat terpaksa harus kami akhiri. Oleh karena itu, kami masih nantikan yang lainnya, tetap put ada yang tersambung. Ya, kita terima dulu nih Kakak ya. ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Ya, Bapak atau Ibu ada sudah tersambung, silakan. Masih di telepon 5743476 atau 5743478. Hmm. Silakan Assalamualaikum. Silakan sudah tersambung. Uh, sepertinya terputus ya. <laughs> ya, baik kita masih membicarakan dengan tema hari ini adalah ciri-ciri oli lalabak dan kita masih terus menantikan partisipasi para dai dan juga daiyah. Silahkan. Assalamualaikum. 081 Iya. Bapaknya masih berkoordinasi nih ya, dengan tim penerima telepon. Dan mungkin kami ya. informasikan bahwa <laughs> untuk uh, menelpon bisa menggunakan telepon rumah agar ya. jaringan suaranya lebih bagus gitu ya. Iya, dan ketika telepon Anda adalah telepon status atau telepon rumah, itu juga akan memudahkan bagi tim kami untuk mengkontak balik Anda jika Anda keluar sebagai penyampai ya. terbaik. Silahkan masih di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tampaknya ada yang sudah tersambung tersambung mudah-mudahan koordinasinya sudah Amin. selesai nih. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya apa suratnya Balighu walau ayah. Dari dari Ahmad Burhanuddin. Iya. Tema kita adalah ciri-ciri ulil albab Pak Burhan dan waktunya 3 menit dengan hitungan mundur di kandon layar kaca Anda nanti muncul. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد Para pemirsa TVRI di mana berada dan kaum muslimin rahimakumullah akal adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia agar manusia bisa berpikir dan baik dan memikirkan hal-hal yang dapat menekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan akal yang sempurna ialah ulil albab sebagaimana Allah terangkan dalam ayat-ayatnya diri dan orang-orang tersebut adalah yang pertama ia bersafakur, tadabur, merenungi semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dapat menyimpulkan betapa maha agung dan berkatanya Allah Subhanahu wa taala dan ini akan meningkatkan kualitas keimanan dan kedakwaannya karena semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka paling sempurna firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 191 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها يا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار dan mereka orang-orang ulil albab selalu mengisahkan tentang tentang penciptaannya langit dan bumi seraya berkata ya Tuhan kami tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia maha suci engkau maka perihalalah kami dari sisa neraka yang kedua ciri ulil albab juga yaitu dia selalu takut kepada Allah dalam keadaan apapun dan dia tidak berdoa semoga dipelihara dari sisa neraka sebagaimana perkataannya subhanaka faqina azaban nar. Yang ketiga, ia akan selalu menggunakan daya pikirnya untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi manusia pada umumnya. Tapi ia gunakan daya pikirnya tentang ciptaan Allah dan tidak memikirkan tentang zat Allah karena dikhawatirkan akan menjadi binasa. Karena itu dilarang Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabdanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah rahu Abu Syekh Berpikirlah kalian kepada ciptaan Allah dan janganlah sekali-kali memikirkan zat Allah takutkan kamu akan binasa. Kaum muslimin, hanya ini sajalah yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kedatangannya dan al-insat wal khata'i wan nisan. Usikum wa nafsi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad dari Tangerang, Banten ya. Mm -mm. Kita masih menantikan partisipasi yang lainnya. Silahkan di 5743476 atau 0215743478 masih dengan ciri-ciri ulil albab ya. tentunya ya. Kak Keri mm -hmm. ya. Waktunya hanya 3 menit. Betul. Oleh karena itu perhatikan betul. Kemudian kesesuaian antara tema dengan isi juga itu sangat keterkaitan sekali menjadi salah satu poin yang dinilai oleh dua orang dewan hakim kita. Hmm. Masih kami nantikan Anda cukup waktu untuk Anda berpartisipasi bersama dengan kami di line telepon 5743476 atau 0215743478. Kami tetap menghimbau dengan segala hormat bahwasanya untuk data diri Anda mohon kiranya tetap disampaikan yang orsinil atau asli terutama nomor telepon juga foto Anda karena ini sangat membantu ketika Anda keluar sebagai penyampai terbaik. Tampaknya ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya? Baligo Ani Walau Ayah. Bagus. Dari siapa di mana? Dengan Pak Wawan di Tangerang. Iya, Pak Wawan, seri-seri ulul albab waktunya 3 menit. Anda bisa menyampaikan dimulai dari sekarang, tetap dengan kontekstual yang berkaitan Pak ya antara tema dengan isi.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 Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang sudah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Andai kata Allah tidak memberikan nikmat panjang umur pada pagi ini, maka kita tidak bisa hadir dan mengikuti acara teledakwah di TVRI ini. Orang yang tidak mendapatkan nikmat panjang umur, adanya bukan di hadapan layar kaca, tetapi adanya di dalam kubur. Allah berikan kepada kita nikmat sehat hingga pada pagi ini kita bisa menyaksikan dakwah dari TPRI. Andai kata Allah tidak memberikan kepada kita nikmat sehat, berarti kita sakit. Orang sakit adanya di rumah sakit. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang menjadi ulil albab dan kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Iya. Terima kasih Pak Wawan. Dari Waktunya sudah habis, nah terpaksa harus kami akhiri. Iya, baik pemirsa, kita akan segera mendengarkan evaluasi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Ali Nuruddin MA. Tapi sebelumnya saya akan informasikan untuk tema pekan depan kita akan hmm. membahas mengenai saum Ramadan. Ya. Dan untuk itu kepada Bapak Haji Ali Nurdin kami persilahkan untuk evaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa dan peserta tele dakwah rahimakumullah. Mayoritas peserta terlalu panjang dalam menyampaikan pembukaan. Ini yang catatan kami yang paling menonjol saya kira. Mayoritas peserta. Kemudian eh, dalam menyebutkan ayat, saya mencatat tidak kurang dari tiga peserta tadi semuanya keliru baik dalam hal cara membacanya, aspek tajwidnya, maupun penyebutan letak ayatnya. Tentu dalam konteks kita e, menyampaikan dakwah hal ini e, tidak boleh terjadi. Kemudian e, vokal secara umum bagus, tapi kemudian yang juga jadi catatan kami e, mayoritas peserta nampaknya membaca sehingga kemudian ini menjadikan uh, intonasi artikulasi itu kurang memiliki bobot pada penekanan-penekanan saya ingin ambil contoh saya beberapa peserta dari delapan peserta yang masuk ini dari beberapa peserta yang kemudian kita nilai cukup baik tapi ada sedikit catatan tentang pembacaan ayat dan juga tentang pengutipan hadis di mana perawinya nampaknya memilih perawi yang kurang masyhur. Padahal kalau kita lihat isi hadis tersebut cukup banyak diriwayatkan oleh para perawi yang masyhur. Kemudian catatan kami yang terakhir nampaknya untuk para peserta ketika menyebut ulil albab di dalam Al-Qur'an hanya fokus pada satu ayat Padahal tadi di pembukaan saya sebutkan tidak kurang dari 16 kali Al-Quran menyebut kata ini dan itu sebetulnya dapat membantu untuk menggali lebih dalam pengayaan materi tentang siapa itu ulil albab. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakallah kepada Ustadz Ali Nurdin yang sudah menyampaikan evaluasinya dan ini tentu menjadi bekalan yang sangat berharga ke depan terutama bagi Anda yang belum berkesempatan menjadi penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini. Dan tiba saatnya tentu saja kita akan mengetahui bersama siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini. Hanya saja kembali kami informasikan tema teledakwah pekan depan adalah saum Ramadan. Dan untuk menyampaikan siapa penyampai terbaik dalam kesempatan ya. kali ini, Putri Abad Senin sudah siap dengan catatan di tangannya. Ya, baik. Terima kasih Kak Geri. Baiklah pemirsa untuk pemenang hari ini telah dakwah jatuh kepada Bapak Ahmad Burhanuddin dari Tangerang dengan jumlah nilai 166. Selamat kepada Bapak Burhanuddin ya. dan jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard pastinya. Juga nomor telepon yang asli, jangan sampai ya, datanya. Ya. Hmm. ya. Baik, para dai-dai akhirnya akhirnya sampai di sinilah kebersamaan kita. Insya Allah dakwah akan kembali hadir pekan depan. Amin. Jangan lupa sekali lagi temanya adalah Saum Ramadan. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan kafiran atas kebersamaannya. Ilali amanilah amanillah, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.